BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Susah kalau begini. Kemana lagi aku harus mencari Yuningse? Hampir setiap rumah sudah kudatangi. Setiap orang lewat di jalanan sudah kutanya, tapi belum juga ada yang tahu. Belum juga aku menemukan tanda-tanda ada yang melihat Yuningse. Hmm, bagaimana ya? Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Dia pacar junjungan saya. Namanya Raden Mas Jatmiko. Hmm. Tapi barangkali nasib pertalian kasih mereka kurang beruntung di sana. Sehingga mereka terpaksa berpisah. Dan sekarang saya ditugaskan mencari Setioningsi sampai ketemu. Oh, iya. Asmara di Tengah Bencana. Hmm, iya, iya. Sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya Estija, Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi Gunung berapi dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Setio Ningsih dan Sri Gondang nekat kabur dari rumah tinggal Sawung Rono alias Untuk Bledek. Mereka pergi diam-diam, tapi rupanya kepergian mereka dibuntuti salah seorang kawanan rampok, namanya Wong Solemu. Rupanya, Wong Solemu punya maksud tidak senonoh pada mereka. Wong Solemu mencegat mereka di balik sebuah pohon besar. Dan pada kesempatan itu, dia bermaksud melaksanakan niat busuknya. Tanpa ragu-ragu dan tanpa malu-malu, laki-laki bertubuh gemuk itu melompat dari tempat persembunyiannya. kemana? Mau kemana? Mau pergi kemana anak-anak temani? <laughs> Awas kamu Wong Selemu, jangan berdiri di situ. Jangan menghalang-halangi kami. Iya, kalau kamu berbuat kurang ajar, hmm? akan kulaporkan pada Paman Saungrono. Rono. Oh. Pasti kamu akan diperintir lehermu sampai putus. <laughs> Aku tidak takut. Hmm? Laporkan saja. Wong Wongso Lemu tidak takut pada Sawung Rono. Soalnya Sawung Rono tidak ada. Ayo <laughs> sini, sini. Jangan melawan ya. Kalian hanya perempuan-perempuan lemah. Jika berani melawan, tambah susah nanti. Ayo sini, cepat kamu sini. Oh, hey. lepaskan dia, So Lemu. Oh, <laughs> kamu toh Joko Sumurup? Hmm? Eh, dia berniat busuk Joko Sumurup. Dia punya maksud kotor, tidak senonoh. Iya Joko Sumurup, uh, eh, tolong kami usir orang itu, suruh dia pergi Jiji kami melihat mukanya. Kalian tenang saja. Urusan orang ini serahkan padaku. Aku tahu siapa dia. <laughs> Joko Sumurup. Apa kamu mau ikut campur urusan ini? Hah? Kamu sudah sangat kurang ajar, Wong Solemu. Sudah berapa kali kuperingatkan, jangan mempermainkan kaum perempuan. Dan sekarang, kamu mengulanginya lagi. Untung aku lewat sini. Kalau tidak, pasti iblis sudah menguasai hawa nafsu mu Dan mereka akan menjadi korban. <laughs> Jangan begitu, Joko Sumurup. Kita jangan bermusuhan hanya karena soal perempuan. <laughs> Aku tidak pernah melarangmu senang sama perempuan. Terserah padamu saja. Pilih yang mana. Tapi kamu juga jangan ikut campur urusanku dengan perempuan. Kita punya kebebasan masing-masing. Ayo, kita cari kesenangan masing-masing. <laughs> Jangan saling mengganggu. Nanti kita semua yang susah. Ah, iya kan, Joko Sumurup? <laughs> Kamu jangan ngomong macam-macam, mau Selemu. Kamu sudah ketangkap basah. ah Dan sekarang, aku akan memberikan hukuman yang berat padamu. Jadi, aku mau dihukum. Begitu? Apa kesalahanku, Joko Sumuro? Jangan mentang-mentang kamu anaknya Sawung Rono, terus kamu mau mengatur semuanya yang ada di sini. Kawasan ini kawasan rampok. Bukan hanya Sawung Rono yang berkuasa. Kita semua ikut menguasai kawasan ini. Jadi, kamu bermaksud melawan pimpinan? Oh, begitu? Oh, oh, oh, oh, oh. Sama sekali tidak. Aku hanya ingin sekedar mencari hiburan. Aku sudah jenuh di sini. Sebagai seorang laki-laki, aku sudah jenuh dan bosan hanya bergaul dengan laki-laki. Nah, kebetulan ada perempuan cantik datang. Tidak diundang lagi. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Ada seorang perempuan cantik datang. Hah? Apa aku tidak boleh memanfaatkannya, Joko Sunguru? Jangan bodoh kamu. Hmm? Kamu juga boleh memanfaatkan mereka. Atau siapa saja yang berani masuk kawasan ini. Kawasan ini milik kita milik kawanan rampok. Siapa saja berani masuk sini harus berani berhadapan dengan kawanan rampok. <laughs> Itu pendapatmu, Wong Solemu. Pendapatku lain. Oh. Tidak ada kawasan milik kawanan rampok. Kita di sini juga hanya sekedar menumpang saja. Kita menumpang istirahat, menumpang tidur, kita menebang pohon dan membuat gubuk-gubuk liar. Hmm. Semua ini terjadi karena tidak ada yang berani melawan kita, Wong Solmu. Benar sekali, Joko Sumuruk. Tidak ada yang berani melawan Joko Sumuru atau Wong Solemu. Hati-hati Wong Solemu. Kalau kamu masih berdiri di situ, kamu akan segera digotong menjadi mayat. Oh, aku benar-benar tidak akan mengampuni. Ayo, pergi dari sini. Jangan merasa sok jagoan, Joko Sumuro. Hmm? Kau pikir aku takut melawan kamu, hah? Ayo, ayo, mau berapa jurus kamu, ha? Ayo, aku siap. Hati-hati, Wong Selemu. Sampai lengah, kamu akan binasa di tangan Joko Sumuro. hei Wongso Lemu langsung menyerang dengan jurus-jurus berbahaya. Joko Sumirik berkelit ringan ke ataupun tangan. Semua serangan Wongso Lemu dapat dimentahkan. Dalam waktu singkat, Joko Sumuruk sudah dapat mengukur kemampuan lawannya. Ia menunggu sesaat lamanya sampai Wongso Lemu lemah. Dan pada saat itu tiba, maka Joko Sumurut mencabut kerisnya. Hmm, sombongnya setinggi langit. Ternyata kemampuanmu tidak seberapa, Wong Sulmu. Kalau saja kamu mau menyadari kelemahanmu, mau mendengar nasihat orang lain, mau melihat suasana sekitar, kamu tidak akan berumur pendek. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan, Wong Selemu? Kecuali berbaring di situ dan tidak bernyawa lagi. <laughs> Dasar rampok picisan. Uh, uh, loh, Yuningsi, iya, Sri Gondang, Sementara itu, Belendung masih dalam perjalanan mencari keberadaan Setioningsi. Malam itu dia terpaksa menginap di rumah seorang warga desa. Untung warga desa itu baik dan menyambutnya dengan ramah serta penuh kehangatan. Belendung ditawari makan, juga diberi tempat tidur untuk sekedar merebahkan badan. Sebelum terlelap, Belendung sempat ngobrol dengan warga desa itu, yang pekerjaan sehari-harinya adalah bercocok tanam alias seorang petani. Maaf Kisanak, sebenarnya sampean itu dari mana dan mau kemana? Sepertinya bukan orang desa ini ya. Sampean berasal dari jauh ya. Kok kelihatannya capek sekali? Wah, iya Kisanak. Saya dari kota Raja Mataram. Oh, iya. Saya datang kemari untuk mencari seseorang. Seseorang? Iya, di sana. Seorang gadis. Hmm. Namanya Ningsi. Iya, iya, iya. Dia orangnya cantik sekali. Dia pacar junjungan saya. Namanya Raden Mas Jatmiko. Hmm. Tapi barangkali nasib pertalian kasih mereka kurang beruntung di sana. Sehingga mereka terpaksa berpisah. Dan sekarang saya ditugaskan mencari Setioningsi sampai ketemu. Oh iya iya iya. Setioningsi itu orang mana ya? Hmm, dia aslinya dari Jatisari. Oh. Dia anak Kilurah Jatisari. Ah, sebentar sana, Anak gadis Kilurah Jatisari. Hmm, kalau tidak salah, Kilurah Jatisari itu dulu bernama Sawung Joyo. Iya, Katanya begitu. Hmm. Dulu katanya hmm? dia bekas kepala rampok yang ditakuti. Bahkan dia sempat dicari-cari pemerintah Mataram. Tapi sekarang sudah tidak lagi di sana. Dia sudah insaf, sudah sadar, sudah kembali ke jalan yang benar. Malah sekarang dia rajin memimpin desa Jatisari membuat desa yang dipimpinnya itu menjadi maju, berkembang, dan warganya hidup makmur. Dia orang yang sangat disegani di desa sana kisana. Hmm, iya, iya, iya, iya. Wah, saya kok malah punya pikiran begini kisana. Hmm? Jangan-jangan Kilurah Jatisari itu ada hubungannya dengan Untuk Bledek. Apa kisana? Untuk berdek? Iya. <laughs> berdek kok punya untuk toh? Loh, loh. Anu kisana, Untuk berdek itu nama samaran. Ya sebenarnya nama aslinya Sawung Rono. Tapi dia lebih dikenal dengan Untuk berdek. Gigi petir gitu loh. Wah, nama kok macam-macam saja. Untuk berdek. Hi, seram sekali ya. Gigi petir. Untuk berdek. Hmm. Apa tidak bisa? Cari nama yang lebih enak didengar begitu toh. Tapi ngomong-ngomong, untuk berdek itu rumahnya di mana di sana? Ya, rumahnya masih jauh dari sini. Dia tinggal di perkampungan kecil di tepian sungai Blongkeng. Hmm? Pokoknya ikuti terus aliran sungai Blongkeng di samping sawah itu ke sana. Terus saja ke sana, ke arah timur. Ya. nanti akan tiba di sebuah perkampungan kecil. Nah, di situ tempat tinggalnya untuk Bledek dan anak buahnya. Ada puluhan orang jumlahnya. Mereka tinggal di gubuk-gubuk, di pondok-pondok yang dibuat dari kayu kasar. Coba saja ke sana. Jangan-jangan masih ada bunganya antara Kilurah Jatisari dengan untuk Bledek. Ya, siapa tahu gadis yang kisanak cari itu ada di pondoknya untuk bledek. Ya, namanya usahakan. Dicoba saja. Siapa tahu bisa ketemu ke sana. Hmm. Memang harus dicoba ke sana. Ya. Sebab aku sudah mencari kemana-mana. Sudah capek kakiku ini. Sudah pegal boyokku ini. Punggungku ini. Tapi hasilnya belum ada. Hasilnya masih kosong melompong. Karena itu, biarlah besok saya akan coba mencari di tepian sungai Blongkeng. Akan saya cari pondok kediaman untuk berdek. Siapa tahu Yuningsi ada di sana. Iya, sana. Sementara itu, Joko Sumuruk masih mencari Setioningsih dan Sri Gondang yang berusaha kabur. Dia kenal daerah itu. Dia hafal sidatan-sidatannya. Beberapa kali dia memotong jalan. Setelah beberapa saat lamanya, akhirnya Joko Sumuruk berhasil mengejar Setioningsih dan Sri Gondang. Awas, Aduh, kamu membuat aku kaget saja, Joko Sumurup. Uh, eh, mau kemana, Yuningsi? Kok aku ditinggal begitu saja? Ada apa? Sebenarnya Yuningsi mau kemana? Uh, aku mau pulang ke Jatisari, Sumurup. Aku tidak kerasan tinggal di desa Ndeles. Aku juga sudah sangat kangen pada orang tuaku. Begitu juga Sri Gondang sudah sangat kangen pada sanak saudaranya. Kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Wah, lah nanti kalau ayahku tanya bagaimana? Jangan yuk. Kalau mau pulang minta izin dulu sama ayahku. Kalau sudah mendapat izin ya terserah Yuningsi. Mau pulang atau mau kemana ya terserah. Aku tidak akan ikut campur. Tapi kalau begini nanti aku yang disalahkan Yu. Ah, tidak Sumurup. Kamu tidak akan disalahkan. Ini semua sudah menjadi tekad kami. Tolong Sumurup, jangan mencegah kami ya. Tolong beri kami kesempatan untuk memperoleh kebebasan. Kami ini benar-benar tidak betah tinggal di pondok-pondok seperti itu. Kami tidak punya kawan dan kami setiap hari selalu ketakutan. Tadi baru saja kami mengalami sesuatu yang buruk. Untung kamu segera datang. Terus si Wang itu bagaimana nasibnya? Ah, dia sudah mampus. Dia sudah kubunuh. Mayatnya kulempar ke kali. Dia tidak akan bisa mengganggu kalian lagi. Aduh, terima kasih Sumurup. Uh, tapi seperti yang kami katakan tadi, tolong, tolong biarkan kami meneruskan perjalanan. Tolong kami jangan dicegah Sumurup. Pulanglah dan laporkan pada orang tuamu bahwa kami tidak kerasan tinggal di pondok kediamannya. Wah, bagaimana Yayu? Aku jadi susah kalau begini. Aku harus mempertanggungjawabkan pada ayahku. Dan nanti kalau ayahku tanya, aku harus menjawab bagaimana? Ya, jawab saja begitu. Katakan bahwa kami tidak betah. Kami tidak kerasan dan kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Ya sudah, begitu saja. Kamu tidak salah, Sumurup. Semua ini hanya karena keadaan saja. Kami memang benar-benar merasa sangat tersiksa tinggal di tempat yang asing. Kami ingin pulang ke rumah orang tua kami. Ya, ya. Kalau begitu ya sudah. Silakan pergi, Yu. Selamat jalan. Waduh. Terima kasih, Sumurup. Uh, kamu baik sekali. Aku berhutang budi padamu. Uh, suatu saat nanti, aku ingin membalas kebaikanmu, Sumurup. <laughs> eh, hmm? ayo Sri, kita lanjutkan perjalanan. Uh, iya yuk, ayo hati-hati. Itu pakaiannya biar aku yang bawa yuk. Oh, iya iya. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana, seri ke-35 yang didukung oleh para pemain Ajeng sebagai Setioningsi, Nika sebagai Sri Gondang, Mogan sebagai Joko Sumuru, Herman sebagai Wong Lemu, Rifki sebagai Belendung, dibantu oleh Tato dan Asli Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Setioningsi dan Sri Kondang di tengah perjalanan pulang ke desa masing-masing? Dan apakah akhirnya Belendung bisa menemukan Setioningsi seperti yang diperintahkan oleh Jack Miko? Silahkan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. See